Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah swt limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang rukun iman yang kelima yaitu beriman dengan hari akhir setelah pada hari-hari yang lalu satu demi satu rukun-rukun iman telah kita dengar penjelasannya. Mulai dari rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul. Dan hari ini insyaallah kita akan bersama mendengar penjelasan tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir dinamakan demikian karena hari ini adalah hari yang terakhir. Tidak ada hari setelah itu. Tidak ada hari yang kita kenal dengan dimulainya terbitnya matahari Ada tenggelamnya matahari Apabila sudah ada hari akhir Maka tidak ada hari setelahnya Dan beriman kepada hari akhir Adalah termasuk rukun iman Yang tidak sah Iman seseorang Dan tidak dinamakan dia orang yang beriman sampai dia beriman kepada hari akhir. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya tentang apa itu iman, al-imanu antuk minabillah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dinamakan dengan keimanan adalah engkau beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan juga kepada hari akhir dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya beriman kepada hari akhir termasuk arkanul iman yang tidak sah keimanan seseorang sampai dia beriman kepada hari akhir. Allah SWT berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang kufur mengingkari Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga mengingkari hari akhir maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh menunjukkan kepada kita kewajiban seorang mukmin untuk beriman dengan adanya hari akhir dan jadi masuk dengan beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala yang Allah dan Rasulnya kabarkan berupa perkara-perkara yang berkaitan yang berhubungan dengan hari akhir dimulai dari tanda-tanda hari kiamat masuknya seseorang di dalam alam kubur pertanyaan di dalam alam kubur nikmat dan juga azab di dalam alam kubur dibangkitkannya manusia dikumpulkannya mereka di padang mahsyar hisab timbangan amal melewati jembatan sirat sampai akhirnya mereka masuk ke dalam surga dan juga neraka maka ini semua harus kita imani sesuai dengan kabar dari Allah Subhanahu dan juga rasulnya dan termasuk hikmah dari Allah SWT Allah menyembunyikan kapan terjadinya hari kiamat ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT sampai Rasul yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW dan juga malaikat Jibril yang merupakan pemuka para malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada mereka kapan terjadinya hari kiamat. Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat ayyana mursaha kapan terjadinya Qul katakanlah innama ilmuha inda rabbi sesungguhnya ilmunya adalah di sisi Tuhanku la yujalliha liwaqtiha illahu tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali dia Sakulat fis samawati wal ard Sungguh berat hal ini atas langit dan juga bumi la ta'tikum illa baghtah hari kiamat tersebut tidak mendatangi kalian kecuali dengan tiba-tiba Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril mata sa'ah kapan terjadinya hari kiamat maka beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, yaitu beliau, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Namun hari kiamat adalah hari yang sudah dekat dan tanda-tandanya sebagainya sudah keluar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad jaa'a asyratuha maka sungguh telah datang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Dan para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi tiga. Yang pertama tanda-tanda yang sudah muncul dan sudah berlalu. Di antaranya adalah diutusnya Rasulullah SAW. Karena beliau SAW pernah mengatakan, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini wa dhamma as-sabbabah wal wusta." Beliau SAW pernah mengatakan, "Aku diutus dan juga hari kiamat itu seperti dua jari ini. Kemudian beliau menunjukkan jari tengah dan juga jari telunjuk beliau. Seperti ini. Beliau mengatakan, aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini. Menunjukkan bahwasanya diutusnya Rasulullah SAW dan hari kiamat ini adalah waktu yang sangat dekat. Di antara tanda hari kiamat yang sudah berlalu adalah terbelahnya bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yaqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul dan sudah berlalu. Yang kedua, adalah tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul dan sampai sekarang masih berlangsung. Di antaranya adalah kabar dari Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda hari kiamat. Beliau mengatakan wa al khufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda dan ciri-ciri hari kiamat adalah engkau melihat orang-orang yang tidak memakai sendal. Yang mereka telanjang. Dan mereka adalah orang-orang miskin yang menggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan kamu melihat orang-orang seperti itu nanti di akhir zaman saling berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Artinya yang dahulunya mereka adalah orang yang fakir, yang miskin dengan sifat-sifat yang disebutkan di atas nanti mereka akan menjadi orang-orang kaya yang saling berlomba lomba untuk membangun bangunan di antara mereka. Dan ini sudah terjadi Dan sampai sekarang masih ada Dan kita sering mendengar Dan mendengar cerita Betapa banyak orang yang dahulunya Mereka adalah orang yang miskin Kemudian mereka berhasil Menjadi orang yang kaya Dan saling berlomba Di dalam masalah dunia di antara mereka Dan di sana ada Tanda dan juga ciri hari kiamat Yang belum terjadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu la taqumu sa'atu hatta innaha la taqumu sa'ah hatta tarau qablaha asra ayat sesungguhnya tidak akan bangkit hari kiamat sampai kalian melihat sepuluh tanda-tanda sepuluh ciri-ciri Kemudian beliau menyebutkan sepuluh ciri-ciri tersebut di antaranya adalah keluarnya Dajjal Kemudian turunnya Nabi Isa AS Kemudian munculnya matahari dari arah barat Dan juga tanda-tanda yang lain Maka ciri-ciri ini atau tanda-tanda ini Termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat Yang belum terjadi Dan ini semua harus kita imani Apabila sudah datang ciri-ciri hari kiamat yang kubro Ciri-ciri hari kiamat yang besar Turunnya Nabi Isa AS Terbitnya matahari dari arah barat Maka terjadilah Apa yang dinamakan dengan hari Kiamat Yang sifatnya Kejadiannya telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan Idza sama'u infatarat Wa idza al-kawakibun tatharat Wa idza al-biharu fujjirat Wa idza al-kuburu bu'thirat Alimat nafsumma Qaddamat wa akharat Apabila Langit telah berpecah Dan apabila bintang-bintang sudah berjatuhan Dan apabila lautan diluapkan Dan apabila kuburan dibangkitkan Maka ketika itu Seorang jiwa Mengetahui apa yang sudah dia lakukan Dan apa yang dia akhirkan Ini adalah sebagian kejadian Yang Allah ceritakan tentang hari kiamat. Dalam surat yang lain Allah mengatakan, "Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-bihasu wa idza al-biharu sujirat." Kemudian Allah mengatakan, "Alimat nafsum ma ahdarat." Apabila matahari sudah digulung dan bintang-bintang sudah berjatuhan. Dan apabila gunung-gunung sudah diterbangkan. Dan apabila onta-onta yang hamil ditinggalkan. Dan apabila hewan-hewan yang buas dikumpulkan. Dan laut-laut diluapkan. Maka manusia akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan. Ini adalah beberapa kejadian yang terjadi pada hari kiamat yang Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran Dan nama-nama hari kiamat Jumlahnya lebih dari 80 nama Disebutkan oleh sebagian ulama Di antaranya adalah Ibnu Kathir Rahimahullah Beliau menyebutkan lebih dari 80 nama bagi hari kiamat dengan cara meneliti apa yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara namanya adalah Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, Yaumul Khuruj, Yaumul Hisab, Yaumul Din, As-Sakhah, At-Tamatul Kubra, dan nama-nama yang lain di antara nama-nama hari kiamat. Bagaimana cara kita beriman dengan hari akhir atau hari kiamat? Di antaranya yang pertama adalah kita beriman dengan adanya fitnatul kubur. Beriman dengan adanya fitnah kubur yaitu pertanyaan yang diajukan bagi orang yang dikuburkan dan yang ditanya tentang tiga pertanyaan. Yang pertama adalah ditanya tentang siapa Robmu. Yang kedua ditanya tentang apa agamamu Kemudian yang ketiga Ditanya tentang siapa nabimu Ini harus kita imani Setiap orang yang meninggal Baik orang Islam Orang kafir maupun orang munafik semuanya akan ditanya tentang tiga pertanyaan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubiral mayyit atahu malakan aswadani azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir." Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ila akhiril hadits. Apabila seorang mayat dikuburkan Maka akan datang dua orang malaikat Yang berwarna hitam Dan matanya berwarna biru Yang satu dikatakan Al-Munkar Dan yang lain dikatakan An-Nakir Kemudian keduanya bertanya Kepada mayat ini Ma taqulu fi hadar rajul? Ma kunta taqulu fi hadar rajul? Apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini? Maksudnya adalah ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai akhir hadis ditanya tentang tiga pertanyaan. Adapun orang yang beriman maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hatinya sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Adapun orang yang kafir dan juga orang munafik maka mereka mengatakan la adri aku tidak tahu orang munafik mengatakan sami'tu nas yaqulu hakada aku dulu mendengar manusia berkata seperti ini ini adalah keadaan orang munafik dan orang kafir adapun orang yang beriman maka mereka ditetapkan hatinya sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik. Rasulullah SAW suatu saat beliau pernah menguburkan seorang sahabat radhiallahu anhu. Maka setelah selesai beliau berkata kepada para sahabat, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al." Hendaklah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian dan mintalah kepada Allah baginya ketetapan hati fa innahu al-an yus'al karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya sedang ditanya menunjukkan bahwasanya mayat apabila dikuburkan dia akan ditanya dan cara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat bukan yang sekedar dihafal. Kalau seandainya sekedar dihafal seseorang bisa selamat, niscaya orang-orang munafik mereka akan selamat dari pertanyaan ini. Karena mereka juga menghafal la ilaha illallah. Menghafal syahadat anna Muhammad dan Rasulullah Bahkan mungkin ada di antara mereka yang menghafal Al-Quran. Akan tapi perkaranya di sini bukan masalah menghafal atau tidak menghafal, tapi masalahnya adalah amalan. Apakah seseorang mengamalkan di dunia atau tidak? Orang yang ditanya man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Kalau selama dia di dunia mengamalkan syariat Islam dan selama di dunianya dia tidak menyembah <clears throat> kecuali Allah Swt semata, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah, tidak bergantung kepada selain Allah, hanya bertawakal dan berdoa kepada Allah Swt semata maka diharapkan orang yang seperti ini Bisa menjawab pertanyaan Rabbi Allah Rabku adalah Allah SWT Kapan? Ketika di dunia dia mengamalkan ucapan ini Artinya benar-benar menjadikan Allah Sebagai satu-satunya sesembahan Tidak menyembah kepada makhluk Tidak bergantung kepada makhluk Siapapun dia tidak menyembah kepada nabi, tidak menyembah kepada malaikat, tidak bergantung kepada jin. Maka diharapkan orang yang seperti ini bisa menjawab pertanyaan man rabbuk dengan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah swt. Orang yang ditanya man nabiyuk, siapakah nabimu? Seandainya dia di dunia mengikuti Rasulullah SAW di dalam sunnahnya beribadah dengan cara ibadah beliau berakhlak dengan akhlak beliau berakidah dengan akidah beliau artinya mengikuti Rasulullah SAW sebagai seorang utusan dari Allah SWT maka diharapkan orang yang seperti ini nanti bisa menjawab pertanyaan Nabi Muhammad Nabiku adalah Muhammad Kapan? Ketika dia mengamalkan ucapan ini Selama di dunia Dia melaksanakan syariat Rasulullah SAW Dan berusaha untuk mengikuti sunnah beliau Adapun orang yang mengaku menjadi pengikut beliau Akan tetapi melemparkan Sunnah dan ajaran beliau di belakang punggung tidak beribadah dengan cara yang beliau ajarkan dan lebih memilih cara-cara ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW maka ditakutkan orang yang seperti ini tidak bisa menjawab pertanyaan demikian pula orang yang ditanya tentang madinuk apa agamamu diharapkan orang yang selamat di dunianya benar-benar mengajarkan benar-benar mengamalkan ajaran Islam akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi perkaranya di sini bukan hanya masalah menghafal tapi masalah pengamalan. Kemudian yang kedua, di antara cara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya nikmat kubur dan juga azab kubur. Orang yang berhasil menjawab pertanyaan maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun yang tidak bisa menjawab pertanyaan maka dia akan mendapatkan azab kubur. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun dan juga para pengikutnya yang mereka meninggal dunia Allah mengadab mereka di alam kubur mereka sebelum datangnya hari kiamat Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab Api neraka ditampakkan kepada mereka kepada Fir'aun dan juga para pengikutnya setiap pagi dan petang. Wa dan ketika datang hari kiamat ada khilu ala fir'auna asyaddal adab Maka masukkanlah pengikut-pengikut Firaun ke dalam adab yang sangat pedih. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada adab sebelum datangnya hari kiamat yaitu yang dinamakan dengan azab kubur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di akhir solat untuk berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita disuruh untuk berdoa dengan doa ini yaitu berlindung dari azab kubur menunjukkan bahwasanya di sana ada yang dinamakan dengan azab kubur dan ada yang dinamakan dengan nikmat kubur. Dan azab kubur ini memiliki sebab secara umum sebabnya adalah maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara cara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya tiupan sangkakala. Ketika sudah datang hari kiamat, maka ditiup sangkakala atau ditiup trompet dan tiupannya dua kali. Tiupan yang pertama apabila terjadi akan meninggal seluruh manusia Tidak terkecuali Dan tiupan yang kedua Apabila sudah terjadi maka akan dibangkitkan Semua manusia Tidak, ter, ter, tidak terkecuali Dalilnya adalah Firman Allah Subhanahu Wa fis-sur Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun dan ditiup sangkakala sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah maka semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi akan meninggal illa man syaa Allah kecuali yang Allah kehendaki. Ini adalah tiupan yang pertama, meninggal semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua kali fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri dan menanti Menanti apa yang akan dilakukan kepada mereka Ini adalah termasuk perkara yang harus kita imani Bahwasanya nanti di hari kiamat Akan ada dua tiupan sangkakala <clears throat> Kemudian setelah itu Di antara cara beriman kepada hari akhir Adalah beriman dengan hari kebangkitan Kapan itu? Ketika ditiup sangkakala yang kedua kalinya. Maka akan bangkit semua manusia. Dan yang dimaksud dengan kebangkitan di sini Allah SWT akan menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dan mengeluarkan mereka dari kuburan-kuburan mereka. Akan dikembalikan ruh kepada jasad dan akan dikumpulkan tulang belulang itulah yang dinamakan dengan kebangkitan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah sungguh mereka akan dibangkitkan dan sungguh akan dikabarkan kepada mereka kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Wadzalika 'ala yasir dan yang demikian itu adalah sangat mudah urusannya bagi Allah Swt. Dan Allah mengatakan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun dan sungguh kami akan membangkitkan kalian setelah kematian kalian semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur semuanya akan dibangkitkan dan orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari kuburannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fa'akunu awwala man tanshaqqu anhu al-ard wa idza bu'itha fa akunu awwala man tanshaqqu anhu al-ard maka jadilah aku orang yang pertama kali akan dipecah bumi ini karenanya maksudnya akan dibongkar kuburannya akan terbelah kuburannya pertama kali adalah beliau sallallahu alaihi wasallam baru kemudian yang lain. Apabila mereka dibangkitkan, maka mereka akan bersegera menuju padang mahsyar. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Dan apabila sudah ditiup sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka menuju Rob mereka yang silun dengan segera. Dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Dan ini adalah cara beriman kepada hari akhir yang selanjutnya yaitu beriman dengan al-hasyr. Beriman bahwa manusia setelah dibangkitkan Mereka semuanya akan dikumpulkan Di sebuah tempat Yang dinamakan dengan Al-Mahsyar Yaitu Padang Mahsyar Dalilnya adalah Firman Allah SWT Wahasyarnahum Falam nugadir minhum ahada Maka kami Mengumpulkan mereka Falam nugadir minhum ahada dan kami tidak meninggalkan salah seorang atau tidak meninggalkan seorang pun. Semua manusia dari awal sampai yang terakhir yang laki-laki maupun yang wanita, yang orang Arab maupun selain orang Arab, yang nabi maupun pengikutnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah di sebuah tempat yang dinamakan dengan al-mahsyar. Dikumpulkan dengan sifat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Innakum mahsyuruna hufatan auratan ghurlan. Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan hufatan. Tidak memakai alas kaki. Auratan tidak memakai pakaian telanjang. Ghurlan dalam keadaan tidak berkhitan Demikianlah kita akan dikumpulkan Tidak memakai pakaian Tidak memakai alas kaki Dan dalam keadaan Tidak berkhitan Kemudian beliau SAW membaca ayat Kama bada'na Awwala khalqin nu'iduh Wa'dan alaina Inna kunna fa'ilin Sebagaimana kami telah memulai penciptaan maka kami akan mengembalikan artinya dahulu kita dikeluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan seperti itu tidak memakai pakaian tidak memakai alas kaki dalam keadaan tidak berkhitan nu'iduhu maka kami akan mengembalikan akan dikembalikan seperti itu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ini adalah janji atas kami. Dan sesungguhnya kami akan melakukan yang demikian itu. Demikianlah kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana keadaan seperti itu? laki-laki melihat kepada wanita maka beliau mengatakan al-amru ashadu min dalik. Keadaan saat itu itu lebih dahsyat daripada yang demikian. Artinya meskipun semuanya telanjang dalam keadaan seperti seperti itu maka manusia tidak berpikir untuk melihat aurat orang, orang lain. Karena semuanya dalam keadaan takut Semuanya dalam keadaan cemas dan gelisah Kita di dunia Dalam keadaan darurat, dalam keadaan takut Maka kita tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita Bagaimana dengan yang terjadi pada hari kiamat Setelah dibangkitkan Dikumpulkan semua manusia Dalam keadaan seperti itu Tentunya keadaan seperti saat itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar seorang melihat aurat orang lain. Dan pada hari itu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan Tuda tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kami dari mail Matahari akan didekatkan Pada hari kiamat Dari manusia Sehingga jaraknya dari mereka Hanya sekitar satu mil Hanya sekitar Satu mil saja Itu sekitar tiga kilo Qal fayakunun nas Ala qadri a'malihim fil araq maka manusia bercucuran keringat matahari yang jaraknya jutaan kilo dari bumi mengakibatkan banyak keringat bagaimana dengan matahari yang jaraknya hanya sekitar satu mil saja maka manusia dalam keadaan telanjang seperti itu mereka berkeringat dan keringat mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum mayyakunu ilal ka'bain. Ada yang keringatnya hanya sampai kedua mata kakinya. Waminhum mayyakunu ila rukbatay. Dan ada yang keringatnya lebih tinggi dari itu sampai kepada lututnya. Waminhum man yakunu ila haqwai dan ada di antara mereka yang keringatnya sampai pinggang wa minhum man yuljimuhu al iljaman dan ada di antara mereka yang sampai tenggelam dengan keringatnya artinya menutupi mulutnya menutupi kepalanya tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalan yang dia lakukan ketika di dunia wa asyara biyadihi ila fih kemudian beliau mengisyaratkan kepada mulut beliau artinya pada hari itu ada sebagian manusia sesuai dengan kadar amalannya tenggelam dengan keringat yang dia miliki ketika manusia kepanasan dan dalam keadaan seperti itu di sana ada beberapa golongan yang Allah SWT memberikan teduhan kepada mereka. Ketika manusia tidak mendapatkan teduhan. Rasulullah SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yawma la dhilla illa dhilluhu ada tujuh, golongan yang Allah Swt akan menedui mereka pada hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Swt. Di antara manusia-manusia tersebut ada tujuh golongan yang Allah berikan keutamaan bagi mereka. Diberikan kepada mereka teduhan, sementara manusia yang lain tidak memiliki teduhan dan betapa nikmatnya ketika dalam keadaan seperti itu seseorang memiliki teduhan. Siapa mereka? Di antaranya adalah seorang pemimpin yang adil. Dan pemimpin di sini mencakup pemimpin, penguasa, pemerintah dan juga pemimpin yang lain. Pemimpin sekolah, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin perusahaan Kalau dia adalah seorang pemimpin yang adil Maka diharapkan dia Bisa mendapatkan keutamaan ini Mendapatkan teduhan Ketika manusia Tidak mendapatkan teduhan Kecuali teduhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah seorang pemuda Nasya'a fi ibadatillah Seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas peribadatan kepada Allah SWT Ketika pemuda yang lain berhura-hura, berfoya-foya Maka pemuda tersebut berpaling dari itu semua Dan rajin beribadah kepada Allah SWT Maka ini adalah termasuk golongan yang kelak akan mendapatkan teduhan dari Allah SWT Di antaranya adalah seseorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid-masjid Allah SWT Artinya hatinya senantiasa ingin dan rindu dengan masjid Allah SWT Untuk melakukan ibadah di dalamnya Melakukan sholat lima waktu Dan juga ibadah-ibadah yang lain Maka orang yang seperti ini Diharapkan dia termasuk orang yang nanti Akan mendapatkan teduhan pada hari kiamat di mana manusia tidak mendapatkan teduhan tersebut. Ketika manusia dalam keadaan haus dan panas seperti itu, maka Allah SWT memberikan kepada para nabi telaga-telaga. Di antaranya adalah Rasulullah SAW. Dan telaga beliau lebih besar daripada telaga-telaga yang lain yang dimiliki oleh para nabi. Dan masing-masing dari umat mereka meminum dari telaga nabinya. Umat beliau wasallam dalam keadaan haus seperti itu, mereka akan meminum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk keimanan kita kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya telaga yang dimiliki oleh para nabi dan juga rasul. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya telaga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ini lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu dan lebih dingin daripada es dan telaga beliau sangat luas Panjangnya adalah sejarah perjalanan satu bulan. Demikian pula lebarnya. Jauhnya sepanjang perjalanan satu bulan. Dan di dalam telaga beliau banyak cangkir-cangkir yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Jumlahnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Man syariba minha fala yadma abadan." Barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Sekali kita meminum dari telaganya Rasulullah SAW Maka kita tidak akan haus selama-lamanya Seandainya kita minum di dalam surga Maka minumnya kita bukan karena haus Akan tapi karena menikmati minuman tersebut Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ada sebagian umatnya Yang kelak tidak bisa meminum telaganya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Ana faratukum alal haud, la yurfa'anna rijalun minkum, thumma la yuqtala, la yuqtala junna duni, fa'akulu ya Rabbi ashabi, fayuqalu innaka la tadri, ma ahdathu ba'dak. Beliau mengatakan, aku nanti akan terlebih dahulu sampai ke dalam surga Akan terlebih dahulu Sampai kepada telaga beliau Artinya beliau menyiapkan Segala sesuatu di telaga tersebut Dan menanti umatnya Wala rijalun minkum Maka akan ditampakkan Kepadaku Beberapa orang Di antara kalian Kemudian Tiba-tiba mereka dijauhkan dari telagaku atau dijauhkan dariku. Artinya sudah mau mendekat untuk meminum telaganya Rasulullah SAW, akan tetapi dijauhkan. Maka beliau SAW mengatakan, Ya Rab, ashabi, Ya Allah, mereka adalah para sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sebagian ulama mengatakan ucapan beliau SAW, "Ma ahdatsu ba'dak?" Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Perbuatan baru apa yang mereka lakukan setelahmu? Ada yang mengatakan maknanya adalah orang-orang yang melakukan bid'ah. Yang mereka membuat perkara yang baru di dalam agama ini sepeninggal Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya bid'ah di dalam agama. Membuat sesuatu yang baru di dalam agama Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ancamannya nanti di hari kiamat dia termasuk orang yang tidak bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau mengatakan suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Silahkan jauh atau menjauhlah menjauhlah bagi orang yang telah merubah agama setelah diriku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak beramal kecuali dengan dalil. Tidak beribadah kecuali dengan cara yang sudah Rasulullah SAW ajarkan. Supaya kita bisa mendapatkan dan bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia dalam keadaan seperti itu dan satu hari di padang mahsyar itu seperti 50 ribu tahun di hari-hari di dunia. Satu hari di padang mahsyar itu 50 ribu tahun di hari-hari kita. Artinya mereka menunggu dalam waktu yang sangat lama dalam keadaan seperti itu Maka akhirnya mereka Mencari-cari Siapa di antara manusia Yang bisa berbicara kepada Allah SWT Untuk memberikan syafaat Yaitu supaya Allah SWT Mempercepat hari keputusan Akhirnya mereka Manusia datang kepada Nabi Adam AS Bapak mereka dan berkata kepada beliau engkau melihat bagaimana keadaan kami dan engkau adalah bapak kami maka cobalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mempercepat hari perhitungan namun Nabi Adam alaihissalam menolak dan beliau menyuruh manusia dan beliau merasa tidak berhak dan menyuruh manusia untuk pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mereka pergi kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim juga menolak dan beliau merasa tidak berhak kemudian menyuruh manusia pergi kepada Nabi Musa alaihissalam beliau juga demikian menolak dan menyuruh manusia untuk pergi kepada Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa juga menolak dan menyuruh manusia untuk pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau mengatakan ana laha ana laha ini adalah hakku ini adalah hakku akhirnya beliau SAW bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama dan memuji Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta wasfa' tu syafa' wahai Muhammad angkatlah kepalamu dan katakanlah nisa yang engkau akan didengar dan mintalah nisa yang engkau akan dikasih dan berikanlah syafaat nisa yang engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat akhirnya beliau diterima syafaatnya akhirnya manusia dari awal sampai akhir memuji Rasulullah SAW Dan inilah yang dinamakan dengan Maqaman Mahmuda Yaitu kedudukan di mana beliau dipuji oleh seluruh manusia Dan ini yang dinamakan dengan syafaatul uzma Syafaat yang paling besar di mana beliau SAW memberikan syafaat kepada seluruh manusia minal awalina ilal akhirin dari orang yang pertama sampai yang terakhir. Ini harus kita imani Yaitu beriman dengan Adanya syafaatul uzma Yaitu syafaat yang paling besar Di antara hal yang harus kita imani Di dalam perkara-perkara yang terjadi Pada hari kiamat Adalah beriman dengan hisab Yaitu hari perhitungan Orang-orang yang beriman Maka akan dihisap dengan hisap yang ringan. Adapun orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang musyrikin, maka mereka akan dihisap dengan hisap yang sangat keras dan sangat teliti. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kisal hisab, udziba." Barang siapa yang dikeraskan, dipersulit hisapnya, maka jelas dia akan diadab. Adapun orang yang beriman, maka hisapnya adalah hisap yang yasira. Allah mengatakan, fa yuhasabu hisaban yasira." Fa amma man utiya kitabahu fasau fa yuhasabu hisaban yasira. Maka barang siapa yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Bagaimana caranya? Akan ditampakkan kepadanya antara dia dengan Allah Swt. akan ditampakkan kepadanya semua yang pernah dia lakukan. Dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bukankah engkau telah melakukan ini? Bukankah engkau telah melakukan itu? Dan seterusnya sampai dia merasa bahasa dia akan celaka. Karena ternyata dosa-dosa yang pernah dia lakukan dinampakkan semuanya oleh Allah SWT. Sehingga dia merasa bahasa dia akan celaka dan masuk ke dalam neraka sampai akhirnya Allah mengatakan, Aku telah menutupi dosa-dosamu ini selama di dunia, maka pada hari ini aku mengampuni dosa-dosamu ini. Ini adalah hisab yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan hal yang pertama yang dihisap dari amalan kita adalah sholat lima waktu. Barang siapa yang sholat lima waktunya baik, maka amalan-amalan yang lain akan baik. Dan barang siapa yang sholat lima waktunya tidak baik, maka amalan-amalan yang lain ini tidak baik. Dan pertama kali yang dihisap yang berhubungan dengan hak seorang manusia atas manusia yang lain adalah masalah darah. Masalah darah ini yang pertama kali akan dihisap yang berkaitan dengan hubungan seorang manusia dengan manusia yang lain. Dan ada di sana beberapa orang atau manusia yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diadab. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya di sana ada 70 ribu orang yang kelak tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan merasakan yang dinamakan hisap dan adab dan mereka akan masuk surga langsung. Siapa mereka? Mereka adalah humul ladina la yastarqun wa la yaktawun Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Tidak meminta orang lain untuk meruqyah dia. Mengatakan ya fulan, tolong ruqyah saya, saya. Maka mereka tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya. Dan meminta ruqyah dari orang lain diperbolehkan. Tapi golongan ini yang mereka tidak dihisap mereka tawakalnya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berusaha untuk tidak meminta kepada manusia meskipun di dalam perkara yang diperbolehkan. Mereka tidak meminta orang lain untuk meruqyah. Wala yaktawun, wala yaktawun dan mereka tidak meminta orang lain untuk melakukan pengobatan kai, yaitu pengobatan dengan besi panas. Padahal diperbolehkan. Tapi karena ketawa-ketawa ketawakalan mereka yang sangat kuat, mereka berusaha untuk tidak meminta kepada manusia meskipun di dalam perkara yang diperbolehkan. Wala tatayarun dan mereka tidak bertatoyur yaitu menganggap sial dengan melihat sesuatu. Melihat burung terbang ke kiri, melihat kecelakaan di jalan. Kemudian Bersu'udhan yaitu berburuk sangka bahwasanya akan terjadi ini dan itu. Maka orang yang tidak akan dihisap di antara sifatnya mereka tidak bertatoyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu yang mereka lihat, tidak menganggap sial dengan sesuatu yang mereka dengar. Wa ala rabbihim yatawakkalun akan tapi mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang mendapatkan keutamaan ini yaitu masuk surga tanpa hisab adalah demikian. Kemudian di sana ada yang dinamakan dengan suhuf yaitu pembagian kitab yang berisi tentang amal perbuatan. Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yamini yaquluha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah huwa fi Aisyah radhiyah Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, fa huwa fi Aisyah radhiyah Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya maka dia akan mengatakan bacalah kitabku ini dia senang dengan kitabnya bacalah kitabku ini inni dhanantu anni mulakin hisabiyah karena dahulu ketika di dunia aku meyakini bahwasanya aku akan menemui hisabku ini. Artinya ketika dia yakin bahwasanya dia akan dihisab, dia berusaha untuk beramal soleh dan menjauhi dosa. Fahuwa fi aisyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang sangat merindukan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Adapun orang yang mengambil kitabnya dari tangan kirinya, maka dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak diberikan kitabku ini. Artinya lebih baik aku tidak diberikan kitabku ini daripada aku mengambil kitab ini dengan tangan kiriku. Walam adri ma hisabiyah. Dan seandainya aku tidak tahu tentang hisabku. Artinya dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan selama di dunia sehingga menjadikan dia mengambil kitabnya dengan tangan kirinya di antara cara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya mizan yaitu timbangan amal manusia akan ditimbang amal soleh kita dan akan ditimbang amal kejelekan kita dan di sana akan ada timbangan yang hakiki yang memiliki dua daun timbangan. Allah mengatakan wa mawazin al qista liyaumil qiyamah fala tudzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat maka tidak ada seorang jiwa pun yang terdolimi meskipun itu adalah amalan sebesar biji sawi. Ataina biha niscaya kami akan mendatangkan amalan tersebut. Wa kafa hasibin dan cukuplah kami sebagai penghitung. Akan ditimbang amalan kebaikan kita meskipun sebesar biji sawi dan akan ditimbang amalan kejelekan kita meskipun sebesar biji sawi. Di antara hal yang kita imani adalah sirat yaitu jembatan yang Allah bentangkan di antara dua ujung neraka jahanam. Dan setiap manusia mereka akan melewati jembatan ini. Baik orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Semuanya akan melewati jembatan ini. Ada di antara mereka yang melewati jembatan ini seperti sekejap mata. Dan ini adalah manusia yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah seperti para nabi dan juga para rasul. Ada di antara mereka yang melewati jembatan ini seperti kilat. Ada yang seperti kuda. Ada yang seperti ada yang merangkak, ada yang ber, ber, berlari, ada yang berjalan. Ada yang merangkak sesuai dengan amalan mereka. Jadi barang siapa yang ingin cepat melewati jembatan tersebut yang melewati atau di atas neraka jahanam maka hendaklah dia mempersiapkan diri dengan memperbaiki amalannya karena kecepatan tersebut tergantung amalan seseorang dan ada di antara mereka yang tidak sampai ke seberang akan tetapi masuk ke dalam neraka dan ada di antara mereka yang sampai ke seberang setelah terluka Karena di atas jembatan tersebut Atau di sekitar jembatan tersebut Ada besi-besi Yang siap mencangkol Yang siap mencabik Bagi orang-orang yang memang diperintahkan Untuk dicabik Ada sebagian di antara mereka yang terkena besi tersebut Akan tetapi dia masih selamat Sampai ke ujung Sampai ke ujung Tapi ada di antara mereka yang terkena Dan masuk ke dalam neraka Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali akan melewati jembatan tersebut. Yang demikian itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan meninggalkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka. Dan orang yang pertama kali akan melewati jembatan tersebut adalah Rasulullah SAW dan juga umatnya. Beliau SAW mengatakan, وَيُدْرَبُ sirat baina dhahranai jahannam faakunu ana umati awala awwala man dan akan dibentangkan jembatan di atas dua punggung neraka dan akulah yang pertama kali dan juga umatku yang akan melewatinya dan para nabi dan rasul doa mereka saat itu adalah salim salim mengatakan ya Allah selamatkanlah ya Allah selamatkan karena apa karena melewati jembatan tersebut bukan sesuatu yang mudah karena di samping kanan dan juga kiri ada besi-besi yang tajam yang bengkok ujungnya yang siap mencabik orang yang memang diperintahkan untuk dicabik dan disifatkan di dalam sebuah dalil bahwasanya jembatan tersebut lebih lembut daripada rambut. Jadi jangan dibayangkan jembatannya besar. Lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang dan tidak ada yang bisa tetap di atasnya kecuali yang Allah tetapkan dan seseorang menyeberangi jembatan tersebut dalam keadaan gelap gulita. Yang diseberangi adalah suatu yang sangat kecil dalam keadaan gelap gulita dan mereka tidak memiliki cahaya kecuali sesuai dengan amalannya. Ada di antara mereka yang menyeberang dengan cahaya yang terang benderang. Ada yang lebih kecil dari itu ada yang lebih kecil dari itu. Ada yang cahayanya hanya sebesar jempol. Dan ada di antara mereka yang memiliki cahaya terkadang hidup dan terkadang mati. Jadi ini sesuai dengan amalan seseorang ketika di dunia. Kemudian di antara hal yang kita imani apabila orang-orang yang beriman sudah melewati jembatan sirat ini maka mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat yang berada di antara surga dan neraka. Jadi setelah mereka melewati sirat, melewati neraka ini, mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat yang posisinya letaknya antara surga dan neraka sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga. Dikumpulkan di situ dan dikisos di antara mereka yaitu di antara orang-orang yang beriman. Karena mungkin terjadi kezaliman antara orang-orang yang beriman. Ada kedengkian, ada kezaliman yang terjadi antara orang-orang yang beriman. Maka semua ini nanti akan dibersihkan ketika mereka berada di kantara yaitu daerah yang posisinya antara surga dengan neraka. Setelah kedoliman-kedoliman tersebut dibersihkan, maka setelah itu Rasulullah SAW mendatangi pintu surga dan meminta kepada malaikat penjaga surga untuk membukakan pintu surga. Beliau mengatakan, "Atibabal jannah" Fayaqulul khazin man anta Fakultu Muhammad Faqala bika umirtu La, aftah, la aftahu li ahadin qablak Aku mendatangi pintu surga dan aku berkata dan aku meminta faastaftih aku minta supaya dibukakan surga tersebut maka penjaga mengatakan siapa kamu aku mengatakan Muhammad kemudian dia mengatakan dengan dengan mulah aku diperintah dan aku tidak diperintah untuk membukakan pintu surga ini sebelum kamu maka masuklah orang-orang yang beriman ke dalam surga dan surga ini letaknya di atas langit yang ketujuh di sisi Sidratul Muntaha dan memiliki 100 derajat dan setiap derajat dengan derajat berikutnya ini jaraknya seperti antara langit dengan bumi dan surga ini memiliki 8 pintu di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata didengar oleh telinga dan tidak terbetik di dalam hati kita. Dan surga sekarang ini sudah ada karena Allah SWT mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya disediakan sekarang sudah ada. Dan apabila orang sudah masuk ke dalam surga, tidak akan ada yang keluar darinya. Kalau sudah masuk ke dalam surga, dia akan tetap di sana selama-lamanya dan tidak akan keluar darinya. Adapun neraka, maka ini adalah negeri azab dan juga siksaan. Yang tinggal di sana orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin dan juga orang-orang yang berbuat maksiat dari orang-orang yang beriman. Adapun tiga golongan yang pertama orang-orang kafir, orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrikin, maka mereka kekal di dalam neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Adapun orang-orang mukminin yang masuk ke dalam neraka karena maksiat dan dosa yang dia kerjakan, maka kelak dia akan keluar dari neraka. Dan neraka ini memiliki tujuh pintu, sebagaimana dikabarkan oleh Allah SWT Laha sab'atu abwab Dan panas api neraka 70 kali lipat Dari panas api yang ada di dunia ini 70 kali lipat Daripada panas api Yang ada di dunia ini Dan apabila Penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka Dan penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan orang-orang yang beriman yang ada di, di dalam neraka sudah masuk ke dalam surga maka saat itu didatangkan kematian dan kematian akan disembelih akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kambing dan akan disembelih dan apabila kematian sudah disembelih maka setelah itu tidak ada yang dinamakan dengan kematian penduduk surga tidak akan mati penduduk neraka yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin. Mereka juga dalam keadaan tersiksa dan tidak akan mati selama-lamanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini tentang beriman kepada hari akhir dan kita memohon kepada Allah SWT. semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Dan bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan mendatangi saya setelah pengajian ini. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.